Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur dikala mendapatkan nikmat dan bersabar ketika diberi cobaan dan ujian. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari mendulang faidah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala malam ini malam Rabu pada tanggal 21 Syaban tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 April tahun 2020 yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan Al-Mubarak Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi keberkahan kepada kita dan memudahkan kita untuk meraih bulan Ramadan dan memanfaatkannya sebaik mungkin sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang telah ditetapkan untuk dibebaskan dari api neraka sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal telah menetapkan bagi hamba-hambanya pada setiap malam Ramadan utaqa walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laylah Allah Azza wa Jal telah menetapkan ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan dan kesempatan itu selalu datang pada setiap malam Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan bab yang ke-12. Masih menerangkan tentang poin-poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang taqwiyatu ba'ithid din. Perkara-perkara yang menguatkan pembangkit keimanan, pembangkit agama seseorang di dalam dirinya. Dan pada akhir pembahasan kita telah sampai kepada poin yang ke-13 yaitu qat'u al-ala'iq wal asbab allati tad'uhu ila muwafaqatil hawa memutuskan segala hubungan dan sebab yang dapat mendorong dia untuk berjalan bersama dengan hawa nafsunya maka segala hal-hal yang dapat menyebabkan dia diarahkan kepada jalan syaitan kepada pelampiasan hawa nafsu maka hendaknya dia berusaha untuk memutusnya dan telah kita jelaskan pula bahwa bukan yang dimaksud seseorang tidak diperbolehkan memiliki hawa nafsu karena hawa nafsu itu akan selalu ada pada diri seorang hamba namun yang wajib adalah mengarahkan hawa nafsu tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita memasuki poin yang ke-14 Ar-Rabi Ashar Poin yang ke-14 dari perkara-perkara yang menguatkan pembangkit keimanan di dalam jiwa seorang hamba. Kata beliau rahimahullah taala sarful fikri ila ajaibi ayatillah allati nadaba ibadahu ila tafakkuri fiha. Hendaknya seseorang mengarahkan fikirannya untuk melihat keajaiban-keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Jalla wa ala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa bertafakkur memikirkan hal-hal yang merupakan keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan dengan al-ayat al-matluwah dan al-ayat al-kauniyah al-makhluqah. Ayat-ayat yang dibaca yaitu Al-Qur'anul Karim. Seorang berupaya untuk mengarahkan fikirannya, perhatiannya kepada ayat-ayat al quran al Karim. Membacanya, lalu kemudian mentadaburi kandungannya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada hamba-hambanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. أم على qulubin aqfaluha Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran Karim ataukah hati-hati mereka telah terbelenggu, terkunci sehingga tidak lagi mampu mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran Al-Karim? Kalau seandainya itu datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan mendapati banyak sekali perselisihan, banyak sekali kontradiksi. Maka seorang membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lalu berupaya untuk memahaminya, dan mengambil faidah tadabbur yang akan menambah keimanan dan menyucikan jiwa. Demikian pula yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa ciptaannya. Perhatikan penciptaan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit tanpa tiang badi'us samawat wal ard langit yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dan bumi yang diciptakan Allah Azza wa Jal tanpa ada contoh sebelumnya yang begitu indah seringkali kita takjub terhadap sebagian apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat gunung-gunung yang kokoh. Terkadang kita melihat berbagai macam keajaiban. Bahkan pada diri-diri kita. Kita perhatikan begitu banyak keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pada diri kita sendiri. Salah satu contoh saja Ar-Ruh Ruh yang Allah Azza wa Jal ciptakan kepada setiap jiwa manusia dengan ruh mereka hidup dan keajaiban ruh ini setiap kita bisa merasakannya namun demikian banyak rahasia-rahasia dan hakikat dari ruh yang kita tidak mampu untuk menyingkapnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh adalah dari ketetapan Rabku kalian tidaklah diberi ilmu tentangnya kecuali sedikit. Walhasil seorang mukmin apabila dia mengarahkan perhatiannya, fikirannya kepada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, maka hal itu akan mampu untuk menolak berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang mengikuti hawa nafsu. Kata beliau, فَإِذَا اسْتَوْلَ ذَلِكَ عَلَى قَلْبِهِ دَفَعَ عَنْهُ مُحَاضَرَةَ الشَّيْطَانِ وَمُحَادَثَتَهِ وَوِسْوَاسَهُ Apabila dia mampu untuk menjadikan fikirannya itu menguasai hatinya untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala maka hal itu akan mampu menolak dari jiwanya, dari dirinya muhadharat syaitan penyampaian-penyampaian dari syaitan bisikan-bisikan dari syaitan was-was dari syaitan maka arahkan fokuskan perhatian dan pandangan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khamis ashar, poin yang kelima At-tafakkuru fi dunya wa sur'ati وسرعة زوالها وقرب qidaiha. memikirkan tentang hakikat kehidupan dunia ini bahwa kehidupan dunia ini sungguh cepat berlalu semua kenikmatan yang pernah kita rasakan dalam kehidupan dunia ini akan hilang, akan sirna. Dan begitu cepatnya kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Sangat cepat sekali. Seorang tidak merasakan bagaikan mimpi dia melewati hari-hari dalam kehidupan dunia فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأذله نفعا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب maka tidaklah seseorang meridhai untuk dirinya untuk menjadikannya sebagai bekal menuju kepada kehidupan yang lebih kekal lalu kemudian dia mempersiapkan sesuatu yang sangat rendah mutunya yang sangat sedikit manfaatnya kata beliau tidaklah seseorang meridhai hal itu untuk dirinya kecuali menunjukkan bahwa dia orang yang tidak memiliki sebuah harapan yang tinggi, sangat rendah, harga dirinya sangat hina, dan dia memiliki hati yang mati. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له dan sesungguhnya penyesalan itu akan semakin bertambah apabila dia telah menyaksikan hakikat kehidupan akhirat dan hakikat dari apa yang telah dia persiapkan dahulu di dunia dan telah nampak baginya bahwa ternyata apa yang dia persiapkan itu tidak memberi manfaat kepadanya pada akhirnya kehidupan akhirat menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan penyesalan. Yaumul hasrah. Yaumul hasrah. Hari yang dipenuhi dengan penyesalan. Siapa yang menyesal? Mereka yang ketika hidup di dunia mereka tidak mempersiapkan yang terbaik untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin jangan sampai kemudian seseorang mengatakan pada yaumul qiyamah ya hasrata ala ma farrattu Alangkah menyesalnya aku atas kelalaian yang pernah aku lakukan. Menelantarkan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan apa yang diharamkan Allah jalla wa ala. Wa in kuntu laminas sakhirin dan aku termasuk orang yang mengolok-olok agama Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai demikian. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين Atau jangan sampai jiwa itu akan mengatakan kalau seandainya dahulu Allah berikan kepadaku hidayah, maka niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau taqula hina al azab, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ataukah seorang nanti akan mengatakan ketika dia telah melihat azabullah siksaan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya maka dia mengatakan lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin kalau seandainya masih ada kesempatan bagiku untuk kembali ke dunia maka aku akan termasuk di antara orang-orang yang akan berbuat kebaikan itulah penyesalan penyesalan yang tidak akan memberi manfaat karena dunia tidak akan kembali. Apabila seorang telah meninggalkan dunia ini, tidak akan kembali lagi ke dunia. Hari yang berikutnya adalah hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang memikirkan apa yang dia persiapkan menghadap Allah. Kelalaian, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita Sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, perkara-perkara yang haram dikerjakan. Sementara usia terus bertambah dan ajal semakin mendekat. Apa yang kau persiapkan? Engkau akan mengalami kematian seperti orang-orang tuamu yang telah mendahului kamu kakek nenekmu yang telah mendahului kamu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan akan disempurnakan apa yang telah kalian amalkan di dunia ini nanti pada hari kiamat masing-masing ada balasan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh itulah kemenangan yang sebenarnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan al-ghurur, mata'ul ghurur. Kesenangan namun menipu. Kesenangan sesaat kenikmatan yang semu. Setelah itu hilang kenikmatan ini. Kita banyak merasakan kenikmatan. Makan, minum, ya. Hidup dalam keadaan sehat. Berbagai macam kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia yang memungkinkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun dimanfaatkan untuk hal-hal yang melalaikan dia dari Allah melalaikan dia dari Allah azza wajal sibuk berkumpul dengan teman-temannya dari kalangan syaitan yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala lupa dia beribadah lupa dia akan kewajibannya dia tidak beribadah kepada Allah dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dia tidak menjaga hubungan baik dengan tetangganya dengan sesama kaum muslimin dia berjalan berdasarkan hawa nafsunya atau mengikuti seseorang yang orang itu justru mengarahkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. yang nanti pada yaumul qiyamah yang diikuti pun akan berlepas diri darinya. Maka seorang yang berakal dia akan selalu memikirkan ini bahwa apa yang kamu rasakan sekarang ini nikmatnya harta, masya Allah, harta yang melimpah. Engkau menjadi kaya raya dalam kehidupan ini. Rumah mewah, makan minuman semua telah tersajikan. Engkau diberi kesehatan oleh Allah. Engkau diberi keluarga, istri, anak-anak. Engkau senantiasa bercanda bersama dengan mereka. Namun itu semua akan berlalu. Itu semua akan hilang. Kekuatan kita yang ketika kita masih dalam keadaan remaja, ketika kita masih memiliki kekuatan, masih muda, lama-kelamaan akan semakin perlahan-lahan menjadi rapuh, melemah. Setelah itu kondisi seseorang semakin melemah dan dia akan menjadi seperti ketika dia baru saja lahir ke dunia ini. Mungkin ada yang menjadi pikun, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepikunan. Melemah yang sebelumnya dia mampu beraktivitas. Semakin lanjut usia dia semakin lemah. Apa yang dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah seandainya kita memanfaatkan seluruh detik-detik yang berlalu dari kehidupan kita ini untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala pada hakikatnya tidak akan cukup untuk menghadap Allah sangat kurang kita sangat membutuhkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya agar kemudian Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita merahmati kita maka kata beliau hal ini perlu difikirkan memikirkan kehidupan dunia yang akan sirna ini yang akan berlalu ini agar kemudian kita mempersiapkan ini waktu yang sangat sedikit ya di masa-masa yang telah berlalu mungkin sangat sedikit yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala berupa perbekalan. Sementara hari menuju kepada akhirat adalah hari penentuan yang akan menjadi inti daripada kehidupan ini. Apabila seorang merasakan kebahagiaan di akhirat, maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Namun apabila sebaliknya dia tidak merasakan kebahagiaan di akhirat, dia sengsara waliyadzubillah. Maka meskipun dia termasuk orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dunia ini, itu semua tidak akan berarti di sisi Allah. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al Imam Muslim ada seorang yang orang ini min an'ami ahli dunia orang yang paling nikmat kehidupannya dalam kehidupan dunia seakan-akan semua apa yang diinginkan di dunia itu terpenuhi harta dia miliki jabatan, wanita kebahagiaan apapun dia miliki namun Allah Azza wajalla menetapkan dia sebagai penghuni neraka dia dimasukkan ke dalam neraka sekali celup saja. Sekali celup. Sesaat dia dimasukkan, setelah itu dikeluarkan. Lalu kemudian dia ditanya, apakah engkau pernah merasakan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan? Maka orang ini mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan. Saya tidak pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Sekali celup melenyapkan seluruh memori kenikmatan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Yang dia rasakan adalah kesengsaraan waliyadzubillah. Jadi ini poin yang ke-15. Yang ke-16 ta'arruduhu ila manil qulubu baina usbu'aihi wa azimmatul umuri biyadaihi wa intihau kulli syai'in ilaihi 'ala ad-dawam bahwa seorang hamba hendaknya senantiasa menuju, mengarah kepada yang hati-hati setiap hamba berada di antara dua jari jemarinya. Dan azimmatul umur biadai, segala apa yang terjadi, segala apa yang akan terjadi itu berada di bawah kekuasaannya. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Ala dawam yang bersifat kekal dan terus-menerus. Sehingga kita sangat mengharap untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang hati-hati kita berada dalam kekuasaannya. Innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati hamba itu berada di antara dua jari dari jari jari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Tabaraka wa taala membolak-balikkan kehendaknya. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kokohkan hatiku ini untuk senantiasa berada di atas agamamu. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa ini. Apalagi kita sebagai umatnya yang tidak ada jaminan untuk meraih keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak untuk senantiasa kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Boleh jadi ketika seorang berdoa dan terus berdoa, berulang kali dia memohon kepada Allah, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, doanya bertepatan dengan waktu waktu di mana Allah Azza wa Jal akan memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba tersebut. Maka itulah yang disebut keberhasilan. Itulah yang dinamakan kesuksesan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya, memberi rahmat dan kasih sayang kepada hambanya, sehingga Allah cinta dan ridha kepada hamba itu. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang menjadi harapan kita agar meraih maghfirah dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti daripada perjalanan setiap kehidupan manusia. Bagaimana cara agar kemudian seorang berupaya memanfaatkan segala fasilitas yang Allah Jalla wa'ala berikan dalam kehidupan dunia ini untuk meraih ridha Allah untuk meraih mahabbatullah cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita maka oleh karena itu apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita diberi umur manfaatkan dalam kebaikan kita diberi harta, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menyadari tentang hakikat kehidupan dunia ini. Lalu Allah Tabaraka wa taala membimbing kita, memberi taufik dan mengarahkan kita kepada ampunannya dan kepada keridhaannya. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita terangkan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.